Disebutkan dalam sebuah riwayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam dan beliau menghasankan hadis ini innal 'abda ida akhta'a khati'atan disebutkan dalam redaksi lainnya ida adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda seorang manusia apabila dia melakukan satu dosa maka akan tertitik di hati dia satu titik hitam fa huwa nas'a apabila dia berusaha untuk menghapusnya atau mencabutnya dari hatinya. Wastaghfara dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Sukila qalbuhu maka akan dicabut titik hitam tersebut. Wa in ada zida fiha. Kalau dia melakukan kembali kemaksiatan itu tertitik lagi. Dan kalau dia melakukan kembali, maka tertitik lagi. Hatta ta'lua qalbahu. Sampai titik hitam itu meliputi hatinya. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, redaksi yang lainnya. Hatta swadat mudliman. Sampai hati itu menghitam kelam. Kalau sudah hati itu menghitam karena pengaruh dosa, itu sangat berpengaruh sekali dengan hidayah akan masuk ke hatinya, akan sulit dia menerimanya, tertutupi oleh hitamnya maksiat tadi. Karena itu orang-orang yang berbuat zalim, apalagi kedoliman-kedoliman seperti kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, itu sangat menghalangi. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka selama masih mereka melakukan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Janganlah engkau sekali-kali seperti itu. Bahkan Rona telah mengerak fikulubihim di hati-hati mereka makanu yaksibun apa saja yang mereka telah lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Hadirin yang kami memuliakan, ketika orang melakukan kemaksiatan dan dosa berpengaruh terhadap jiwa. Kalau tadi gambarannya hati itu tertutup dengan hitamnya dosa, maka ungkapan yang lainnya adalah jiwanya ter, tertutupi oleh sesatnya dan gelapnya kemaksiatan. Orang itu akan terjerumus lebih lagi kepada kemaksiatan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapa yang akan menghentikan dia? Siapa orangnya akan bisa memberikan petunjuk kepada dia? Namanya petunjuk itu biadillah. Wa ma kunna muhtadiyan laula an hadanallah. Kita ini tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah itu kepada kita. Nah pelaku kemaksiatan itu jiwanya sudah tertutupi oleh hitamnya dosa-dosanya. Dan ini tentunya sangat merugikan kita. Bagaimana cara kita membersihkannya? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Berhenti dari dosa itu. Mudah-mudahan dengan itu akan terhapus sedikit demi sedikit titik hitam itu. Yang kemudian Allah akan memberikan petunjuk dan dimudahkan kita untuk bisa menjalani ketaatan-ketaatan. Karena kemaksiatan itu bersifat melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Al-Imam Ibnu dalam kitab Ad-Da'u wa dawa membuat satu subjudul, uh, eh, subjudul salah satu pembahasan yang ada adalah annal ma'siyata tatawalladu ba'daha ba'dan. Oh kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya dan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Itu sifat maksiat. Kalau sudah merasakan satu dosa, maka dosa tersebut akan menuntut untuk dilakukan kembali. Jiwanya dia merana ketika satu dosa yang dia lakukan, dia belum mengerjakannya lagi ada unsur ketagihan. Itu dosa. Dorongan untuk melakukan kembali sangat kuat. Kalau itu sudah dia tidak puas dengannya, maka akan berpindah pada dosa yang lebih berat lagi. Karena maksiat itu seruannya dahsyat, hembusannya kuat tidak berhenti. Bahkan dia akan berlanjut terus. Na'udzubillah min dzalik. Itu sifat apa? Kemaksiatan. membuat orang ketagihan. Orang yang sukanya judi. Ketagihan. Sampai habis ludes harta bendanya. Dia jual apa yang dia punya. Untuk judi. Karena memang kemaksiatan itu bersifat ketagihan pelakunya. Yang sukanya homer, ya homer terus. Bahkan frekuensinya dan jumlahnya akan meningkat. Yang biasanya sebulan sekali dia akan merana. Dia menginginkan lebih cepat mengkonsumsinya. Seminggu sekali. Yang biasanya paling satu botol Kali itu dia sudah tidak puas dengan hanya satu botol. Yang tadinya homer jenis yang rendahan meningkatkan daya dahsyatnya. Alkoholnya ditingkatkan. Begitu yang namanya dosa. Perzinaan, prostitusi, bergoda ganti apa eh, bergoda ganti pasangan terus akan bergulir dalam hidupnya. Na'udzubillah min dhali. Itu akibat apa? Kayak begini, akibat hati yang sudah tertutupi oleh pengaruh maksiat. Untuk bisa taubat darinya itu semata taufik minallah. Betapa banyak sudah ditangkap berkali-kali masuk penjara lagi, bebas masuk penjara lagi. Residivis bolak-balik penjara Ya karena memang dosa itu begitu. Di penjara hanya sekedar fisiknya saja. Batinya tetap merana. Bahkan di penjara kadangkala terjadi jual beli narkoba. Terlepas itu oknum tertentu kita tidak berbicara. Dalam kenyataannya itu bisa terjadi. Hadirin itulah maksiat. Kalau orang itu tidak dididik ilmu agama, kemaksiatan tidak akan pernah lepas. Tinggal dia dikuasai olehnya. Dan dia di saat itu menjadi asir syaitan. Tawanannya syaitan. Budaknya syaitan. Yang terus akan melakukan kemaksiatan tersebut. Sampai dia mati. Karena itu beberapa negara yang menerapkan hukum mati bagi mereka yang mengedarkan narkoba sangat tepat. Dan itu kebijakan yang sangat tepat. Karena pelaku narkoba itu tidak ada hentinya. Sekarang ini kaum muslimin di penjara-penjara itu mayoritasnya adalah apa? Narkoba. Dari pengacarnya, dari kurirnya, dari uh, pengusahanya, dari pemakainya narkoba beberapa negara yang, memat, yang menghukumi mati akan berkurang itu. Hadirin yang kami muliakan, inilah bahayanya bah kemaksiatan. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Rehabilitasi hanya sekedar berhenti di situ sesaat, dia akan terus illa man rahimah rabbuh kecuali orang yang Allah rahmati barulah dia bisa akan selamat dari maksiat tersebut hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an yang berikutnya di antara kemadorotan kemaksiatan dan dosa adalah timbulnya bencana alam terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, atau yang lainnya, itu adalah sebab kemaksiatan. Jangan cuman engkau sebutkan, oh itu hanya gejala alam. Oh itu hanya karena faktor lempengan bumi yang patah. Sehingga air laut masuk ke dalam lempengan yang patah, kemudian keluar kembali menghasilkan gelombang yang tinggi. Itu hanya kejadian alam. Salah Anda. Alam ini ada yang menciptakannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah azza wa jalla. Di antaranya terjadi tsunami, gempa bumi, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan bumi ini terjadi dengan sekendaknya tanpa ada yang mengaturnya. Dan Al-Qur'an menyebutkan, kalamullah menyebutkan itu semuanya akibat dari dosa-dosa manusia. Harus kita introspeksi diri kalau begitu. Kalau terhenti pada oh ini bencana alam, tok berhenti. Yang pelaku kemaksiatan tidak merasa itu adalah akibat perbuatan mereka. Wong ini cuma alam saja kok. Jangan disalahkan pelaku kemaksiatan. Bahkan Al-Quran yang menyebutkan itu akibat pola dan tingkah laku para pelaku kemaksiatan. Di dalam Al-Quran beberapa ayat yang bisa kita sebutkan tentang hal ini. Di antaranya dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum terdahulu. Mengapa Allah hancurkan mereka? Apakah hanya kejadian alam? Banjir bandang yang begitu dahsyat di zamannya Nabi Nuh. Apakah semata karena bencana alam? Bukan ya kaum muslimin. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya alfa sanatin illa khamsin. Nuh mendakwahkan selama seribu tahun kurang lima puluh. Yani puluh tahun. Ternyata kaumnya menentang dan sudah disabari sekian lama. 950 tahun. Tapi tetap mereka menolak dan menolak akibat perbuatan kekafiran umat yang ada di waktu itu Allah murka dan Allah hukum mereka dengan banjir yang tidak pernah terjadi semisal itu setelahnya sampai hari ini. Apakah itu mungkin terjadi lagi? Kata para ulama mengatakan bisa terjadi apabila memang penyebabnya dilakukan oleh umat yang setelahnya. Jadi kisah-kisah dari zaman dulu azab demi azab itu kemungkinan bisa terjadi terulang. Cuman bedanya kalau zaman dulu dihancurkan oleh Allah satu nabi dengan kaumnya, yakni nabi diselamatkan dan kaumnya dihancurkan total. Adapun di umat ini tidak total. Umat ini akan terus sampai yaumul Kiamah. Beda dengan kaum Samud, kaum Ad, Allah hancurkan total. Kaumnya Nabi Lut, Allah hancurkan total. Sirna mereka. Hadirin mereka tetapi kejadian apa yang terjadi angin yang sangat kencang bisa terjadi lagi. Air bah yang besar seperti kalau bahasa sekarang tsunami bisa terjadi. Yang kemarin ada berita beberapa waktu yang lalu akan terjadi setelah gempa maka akan ada potensi tsunami setinggi sekian meter. Itu ya kaum muslimin. Itu semuanya adalah disebutkan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan di antara ayatnya dalam surat an nam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yarau apakah mereka tidak melihat kam ahlakna min qablihim min qarnin?" Betapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Makannahum fil ardi malam makin lakum. Mereka, kaum-kaum sebelum kalian, telah kami berikan kehidupan yang mapan, kehidupan yang kuat, bahkan kehidupan yang kokoh. Mereka sudah memiliki kecanggihan. Mereka sudah memiliki peradaban mereka sudah memiliki kekuatan yang kami tidak berikan kepada kalian. Kadangkala ada orang yang mengatakan, wah kalau dulu kan bangunannya rapuh, di yang sedikit hancur. Kata siapa? Orang dulu gunung dipahat. Gunung-gunung bebatuan dipahat dijadikan sebagai rumah-rumah mereka yang mereka telah diciptakan Allah Azza wa Jal dengan kekokohan dan kemampuan yang lam yukhlaq mitluha fil bilad yang Allah tidak ciptakan kekuatan yang semisal itu di muka bumi ini tapi Allah hancurkan dengan adab apalagi kalian yang kecil-kecil manusia mengalami dulu situ nadiran Adam 60 hasta sekitar 30 meter kurang lebih Adam. Kita 30 meter kurang banyak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Sehingga Allah ingatkan, kami telah hancurkan kaum kaum muslim kalian yang mereka memiliki kekuatan lebih dari barat kalian. Warsalna sama alaihim idraran wa jalan anhar tajri min tahtihim. Kata Allah, kaum itu yang kami hancurkan. Peradabannya Luar biasa. Kami berikan waktu itu. Air hujan. Kami berikan sungai-sungai. Kehidupan sudah. nahum fil ard. Tetapi kata Allah. Fahlaknahum bidunubihim. Kami hancurkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi kebinasaan atau malapetaka yang terjadi pada mereka bencana alam bahasa kita sekarang ini itu karena faktor apa? Bidunubihim. Dosa-dosa mereka. Jangan terhenti hanya ini karena faktor alam. Bahkan disebut dalam apa itu? Alam sudah mulai apa? Tua atau Tuhan sudah mulai bosan Tuhannya siapa sing bosan ngawur baik? Hadirin yang kemudian Allah murka. Allah mengadab mereka dengan sebab dosa dosa mereka. Wansya'na min ba'dihim kornan atau kornan akhirin dan kami kemudian setelah mereka binasa kami ciptakan kembali generasi yang berikutnya dan berikutnya silih berganti manusia sampai hari ini. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa bencana yang terjadi di bumi ini tak lain karena akibat dosa-dosa manusianya. Pada ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibata akibatul ladina kanu min qablihim Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini sehingga mereka bisa melihat bagaimana akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum mereka ada beberapa tempat yang masih ada sampai hari ini. Di mana Nabi memerintahkan kalau kita melintas di situ hendaknya menangis. Karena di situ terdapat azab. Di mana tidak boleh mengambil air di situ. Tidak boleh mengambil apapun di situ. Karena tempat itu adalah tempat yang diazab oleh Allah, Azza wa Jalla. Kalau bisa menjauh dari tempat itu. Hah? Berpengaruh ya kaum muslimin. Lihat kondisi mereka, kondisi mereka yang Allah telah hancurkan. Kanuhum asyadda minhum quwwah. Kaum yang terdahulu lebih kuat daripada kalian. Asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Fakhadahum Allah bidunubihim. Maka Allah siksa mereka dengan sebab apa? Dosa-dosa mereka. Sekali lagi ya kaum muslimin, bencana, malapetaka yang menimpa umat manusia akibat dari dosa-dosa mereka. Kan itu marilah kita menjauhi kemaksiatan dan dosa. Wa ma kana lahum min Allah min waq. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa melindungi mereka ketika Allah berkehendak mengazab mereka. disebutkan dalam surat al ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis contoh azab yang pernah terjadi di zaman dulu. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidambihi." Dan setiap kaum kami siksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Lihat bencana yang menimpa kaum terdahulu itu sekali lagi bukan hanya karena lempengan bumi yang patah atau karena uh, erosi kemudian terjadi ini dan itu bukan hanya itu Hadap yang tidak masuk akal yakni bumi yang kita tempati sekian ratus tahun yang lalu, kok bisa mencair bumi itu? Tidak bisa diketahui apa sebabnya. Seperti yang terjadi di mana? Di Palu, di beberapa wilayah bergerak permukaan bumi bagian atasnya. Rumah-rumah tenggelam dimakan bumi permukaan atas mencair masuk ke dalam dan permukaan dalamnya keluar ke atas sehingga bagian atas lumpur tidak ada lagi penghuni di situ lenyap itu satu hal yang mengherankan apa ilmu mereka bingung kata mereka air laut yang masuk ke dalam bumi kemudian di dalam sana air laut membuat erupsi atau membuat apa. Kemudian mencair tanahnya dan ambles. Apakah air laut itu bisa masuk sendirinya? Ataukah ada yang mengatur itu semuanya? Tentunya ada yang mengatur, ada yang menghendaki. Dan kenapa itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal? Karena dosa dan kemaksiatan dilakukan di tempat itu. Fahakadha kaum muslimin. Allah berfirman, "Fakullan aghadna bihi. Setiap mereka kami siksa dengan sebab dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Di antara mereka ada orang-orang atau kaum yang kami kirim angin yang begitu dahsyat memporak-porandakan melulantahkan, menghancurkan semua yang ada. Hal ini terjadi di zaman dulu. Menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Allah kirim angin yang begitu dingin, yang begitu kencang. Tujuh malam, delapan hari, sab'a layalin, wa thamaniyata Husuman, yang sangat ribut angin itu. Mungkin bahasa kita apa? Angin puyuh, puting beliung, apalagi? Ya kalau puyuh kecil pak. Angin bebek. Ya, lebih besar. Nah, tornado lah mungkin. Dan dan yang lainnya. Kenapa? Karena angin tersebut yang menghancurkan mereka tidak satupun yang tersisa di kaum itu. Fahal tara lahum baqiyah. Apakah kamu melihat adanya yang masih tersisa di kaum itu? Gak ada. Angin memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Dammarat kulla syai. Menghancurkan segala sesuatu. Yang ada di kaum itu. Bi amir rabbihi atas perintah Allah. Robnya angin itu termasuk jadi jundullah pasukannya Allah adalah rih hasiban yang begitu dahsyat. Kalau angin itu ribut, angin itu kencang, kita mau ngapa pak? Berlindung di mana kita? Berlindung di bawah pohon, pohonnya itu tumbang, malah mati di situ. Berlindung di bawah gedung, gedungnya porak poranda. Kita pun terangkat, mati di situ. Mau berlindung di mana? Na'udzubillah min dzalik. Itu disebutkan dalam ayat ini. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirimkan angin yang begitu dahsyat sebagai azab. Wa minhum dan di antara mereka man akhadathu sayhatu. Ada kaum yang Allah hancurkan dengan suara yang begitu dahsyat. Memekakkan telinga mereka sehingga mereka mati. Tumbang mereka dalam keadaan menjadi bangkai. Karena suara yang begitu dahsyat dan mengerikan. Wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Bumi itu menjadi mencair atau tiba-tiba ambles. Tahu ambles Bapak? Ambles tempat kita berdiri tiba-tiba blus ke dalam. Siapa yang bisa menolong? Ludes semuanya satu negeri itu. Hadirin makan. Nabi kita sallallahu wasallam menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih Aisyah radhiyallahu anha menyebutkannya satu hari Nabi berkisah yaghzu jaisun al-Ka'bata satu hari nanti akan ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kisah ini pasukan di masa akan datang. Bukan Abroha di masa dulu. Di masa akan datang. Fedakanu bibeda minal ard. Ketika mereka berada di tanah lapang. Yang sudah dekat dengan kota Mekah. Yang mereka incar adalah Ka'bah. Yang hendak mereka hancurkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan fidakanu bibidamil ard. Ketika mereka berada di tanah lapang, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan bagian yang pertamanya sampai bagian yang terakhirnya tenggelam masuk ke dalam bumi dalam waktu seketika. Apa yang akan dilakukan manusia? Bisakah mereka menyelamatkan diri dari adab itu? Tidak bisa. Itu adab yang timbulnya bahtatan. Tiba-tiba sekonyong-konyong orang tidak tahu detik itu. Hasaf nabil Ar kami tenggelamkan bumi itu sehingga mereka tertelan hidup-hidup. Terkubur hidup-hidup. Maka takutlah kita kepada adab yang sifatnya sekonyong-konyong. Yang tidak seorang pun tahu jenis apa yang akan menimpa. Bisa dipahami hadirin? Sehingga itu adalah bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Hukuman. La'allahum yarji'un. Sebagai mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Allah sebutkan dalam Al-Quran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un sungguh-sungguh walanudhiqannahum sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab yang adna azab yang ringan bahkan dengan isim adna yakni paling ringan Dunal azab akbar bukan azab yang besar padahal sudah sedemikian mati Ratusan orang bahkan ribuan orang. kata kaum muslimin musibah dan malapetaka itu adalah sedikit bukan besar itu. Tujuannya mudah-mudahan umat manusia kembali kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi ini kita ambil hikmahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita kembali kepada Allah, ke kepada Allah. Mari kita ibadah kepada Allah, tinggalkan masyarakat. Itu yang diinginkan dengan adanya musibah dan malapetaka itu. Bukan malah justru semakin menjadi jadi kemaksiatannya. Dengan hanya mengatakan, wow itu kan kejadian alam. Ya sudah alam, alam ini sudah tua. Terus peribun Pak? Itu bukan kemaksiatan, itu bukan dosa, itu karena memang alam sudah tua. Alam sudah tidak bisa bersahabat lagi. Uwala. Tidak bisa mengambil hikmah apapun dari Al-Quran kalau begitu. Di antara mereka Allah sebutkan. Wa minhum man aghraqna. Di antara manusia ada yang kami tenggelamkan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, siapa yang menyangka itu terjadi? Waktu itu belum ada kejadian yang sebesar itu. Bahkan itulah bahasa yang mempopulerkan tsunami kejadian itu. Yang mati berapa? Ratusan. Bahkan mungkin ribuan. Air laut di Sakokota sana membawa bangkai kapal yang begitu besar yang manusia tidak memiliki akal yakni tidak masuk akal kapal sebegitu besar sampai ke tengah kota berarti menunjukkan airnya begitu dahsyat airnya begitu besar dorongannya begitu dahsyat sampai kapal sebesar itu terangkat kalau demikian orangnya bagaimana Mati pak. Tergulung-gulung ombak. Belum yang terseret ke tengah laut berapa entah. Yang mati, yang tertimbun, yang begitu kena benturan bangunan. Entah. Itu bisa terjadi sekonyong-konyong. Jangan kemudian mengatakan, oh itu kan terjadi di laut e, lepas. Pantai selatan, Bapak. Kalau di sini aman. Pantai di sini landai, nggak ada ombak. Yang namanya azab tidak menunggu atau tidak melihat kondisi seperti itu. Bisa terjadi yang namanya tsunami menimpa wilayah dan negeri kita. Hadirin yang melakukan ini beberapa contoh-contoh siksaan-siksaan yang dulu pernah terjadi dan bisa terulang kalau manusia melakukan dosa yang sama dengan yang dilakukan di zaman itu. Allah sebutkan dalam ayat ini, "Wa ma kana Allahu Ketahuilah bencana-bencana itu, siksaan-siksaan itu bukan karena Allah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi diri mereka lah sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi jangan kau katakan Allah zalim. Masa ini terjadi, masa terjadi ini. Allah katakan, Allah tidak membolimi. Itu terjadi karena perbuatan mereka, mereka yang membolimi diri mereka sendiri. Kok disalahkan Allahnya? Kalau manusia tidak berbuat kezaliman, Allah tidak akan menyiksa. Masya Allah ini peringatan besar kita bacakan sehingga terjadi yang namanya zalzalah gempa bumi yang dahsyat yang sekian koma sekian. Nah terjadi di negeri kita gempa bumi yang dahsyat di Bantul apa ya? Jogja sampai bangunan kokoh-kokoh pun pada retak dan runtuh. Jalan pun pecah-pecah. Itu 8, sekian. Itu baru 8, sekian. Lah kalau gempanya sampai 20, sekian. Kayak ngapa Pak? Lah kalau gempanya sampai 100, sekian. Uh, orang kayak ngapa Pak? Uh, dahsyat sekali. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi ketika manusia berbuat kemungkaran-kemungkaran. Allah adab mereka. Yang adab yang begitu dahsyat. Air laut yang memenuhi air bukan hanya laut, air dari langit dan dari bumi di zamannya Nuh menutupi permukaan bumi sampai gunung pun tertutupi oleh air gunung itu bukan banjir batok banjir yang sudah sampai tingkatan gunung tertutupi dan tidak ada lagi permukaan yang tidak tertutupi oleh air. Gak masuk akal, tapi itu terjadi. Sehingga wahai muslimin, tidak ada solusi bagi kita kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, "Fama hadatsa lil ummi lil umami sabiqati." Setelah disebutkan ayat tadi di atas, dan bencana-bencana atau dengan kalimat lain azab-azab yang terjadi menimpa kaum-kaum terdahulu seperti banjir atau tenggelam yakni ambles ke dalam bumi atau yang lain jadi yumkin an yahdusa mungkin bisa terjadi lagi di umat sekarang ini fi hadil ummah idza salaku maslakahum apabila umat ini melakukan apa yang dilakukan oleh kaum zaman dulu LGBT umpamanya dengan sebab homoseksual yang ada di zamannya Nabi Lut. Allah murka dengan Allah hancurkan mereka dengan diangkat bumi mereka ke atas sampai malaikat mendengarkan lolongan anjing-anjing mereka dan dibalik waja'ala safilaha alaha kami jadikan bagian permukaan bawah bumi menjadi bagian atasnya ini orangnya dibalik mereka terjun dalam keadaan mereka terbalik wamtarna alaihim hijaratan dan kami lempari dengan batu-batu sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Mereka sudah pada mati, tertimbun oleh tanah mereka sendiri, tapi tetap masih disiksa dengan bebatuan. Itu menunjukkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Itu bukan lagi lempengan bumi yang pecah. Mau ngomong apa mereka? Oh, itu karena bumi pecah dan terbang ke atas. Siapa sih ngomong dur, Pak? Kemudian siapa yang menjatuhkan batu dari atas? Menghujani mereka dengan batu antar alaihim hijaratan. Itu bisa terjadi kalau LGBT dibiarkan. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gay, lesbi, transgender ganti kelamin dan zaman ini mengarah ke sana kalau dulu ada bencong malu sekarang ada bencong sebuah kebanggaan kadangkala bencongnya lebih cantik daripada wanita lebih seksi karena mereka laki-laki tapi lebih seksi dengan dandanannya Wal'iyadu billah. Dibiarkan dan dibiarkan mengalir. Ya. Maka hadirin yang menekan harus diambil langkah-langkah penyelamatan. Jangan sampai karena dan mereka di tengah-tengah kita, kita ikut terazab. Hadirin yang menekan disebutkan dalam hadis penyelamatan itu dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasul menggambarkan satu kaum kalau sudah tidak ada lagi upaya pencegahan kepada kemungkaran, Allah hancurkan semuanya. Penggambarannya adalah mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fi. Nabi mengatakan penggambaran manusia-manusia yang ingin menegakkan hukum-hukum Allah dan mereka-mereka yang melanggar hukum-hukum Allah adalah kamathalin qamin istahamu ala safinatin. Faba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Adalah pengumpamannya penggambarannya. Adalah seperti satu kaum yang mereka naik di satu kapal besar. Kapal besar memiliki dat-dat. Fabaduhum asfalaha wa baduhum alaha. Di antara mereka ada yang menempati dek bagian atas. Di antara mereka ada yang menempati dek bagian bawah. Itulah penggambaran di dalam apa? Kapal. Bagi yang sudah pernah naik kapal, faham. Kapal pelni, maksudnya kalau kita bepergian luar pulau, penggambarannya seperti itu wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqa min al-ma' maru ala man fawqahum. Orang yang di bawah, tek bawah, kalau ada kepentingan dan keperluan makan, minum, naik ke atas. Ngambil air dari atas, turun lagi. Butuh lagi naik ke atas. Karena jumlahnya banyak. Silih berganti, naik turun, naik turun. Kemudian satu hari dalam sebuah perjalanan yang di bawah memiliki pemikiran la kharaqna fi nasibina hadza harqan lam nu'dhi man fawqana kita ini di perahu di kapal bagian bawah kalau kita lubangi kapal ini kita bisa mendapatkan air dengan cepat di bawah kita air tidak perlu kita naik ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kita mengganggu yang di atas. Sudah kita dekat air, lubangi saja kapal ini sedikit, kita akan dapat air. Pinter mboten, Pak? Hah? Pinter. Nabi mengatakan, "Lau tarakuhum wa ma aradu halaku." Kalau yang di atas Membiarkan apa yang akan dilakukan di bawah dengan melubangi kapal itu. Dibiarkan, tidak diingatkan, maka akan tenggelam semuanya binasa. Wa ahadu namun apabila yang di atas menghentikan apa yang akan mereka lakukan, najau, najau jami'an. Mereka akan selamat dan selamat semuanya. Itulah penggambaran dari kaum muslimin harus adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan dibiarkan kemungkaran itu. Kita akan tenggelam semuanya kalau itu dibiarkan. Akan binasa semuanya kalau itu dibiarkan. Harus ada yang mengingatkan kaum dengan ilmu yang syar'i. Bukan dengan pukulan dan linggis seperti bambu dan kayu digebugi wonge, Pak. Tetapi ajarkan ilmu kepada mereka. Agar mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Hadirin kan, kalau Allah takdirkan sudah kita lalui itu, tetap terjadi musibah dan malapetaka dan kita ikut mati. Bagaimana nasib kita? Hadirin yang menaikan. itu mungkin terjadi. Kalau kemarin apa yang dihimbau oleh BMKG, terutama di pantai selatan, di pergantian tahun, hindari laut. Karena berpotensi adanya rob yang tinggi atau bahkan tsunami. Itu ada himbauan seperti itu. Sehingga sepi laut. Beberapa hari tidak ada pengunjung. Karena memang beritanya seperti itu. Apalagi kalau terjadi seperti yang dikabarkan, ketinggian air laut akan mencapai 25 meter. Ini dua kali lipat tingginya pohon kelapa. Kalau airnya sebegitu tinggi, alurnya ke kota itu sana. Terus berapa kilo air itu akan masuk. Menyeret semua apa yang ada di situ. Menyapu. Na'udzubillah, mengerikan sekali. Kemungkinan kita ikut mati. Ya kita bicara kemungkinan mati itu jangan takut Pak Wah beneran ya orang namanya mati itu sudah ada waktunya masing masing Pak tidak usah takut. Yang kita pikirkan bagaimana persiapan dalam menghadapi musibah itu. Yang kita pikirkan itu. Karena semakin hari semakin besar kemaksiatan yang kita tidak mampu lagi membendung. Karena memang dipelihara kemaksiatan itu. Ada beberapa pihak yang memang menciptakannya dan menginginkan itu terjadi. Kalau terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan wahai kaum muslimin? Mempersiapkan diri kita masing-masing dengan iman dan takwa. Hadis yang tadi kami sampaikan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa yughsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana? Kenapa Allah binasakan pasukan itu yang terdepan sampai yang terakhir bahkan manusia yang ada di beda di tempat itu Padahal di tempat itu banyak orang yang bukan pasukan itu, penduduk lokal. Banyak pasar-pasar para pedagang yang tidak ikut-ikutan pasukan itu. Tetapi terkena azab yang sama. Yuksafu bi awalihim akhirihim. Ditenggelamkan ke dalam bumi semuanya. Adan? 6 menit lagi. Hmm. Ah. 5 menit. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi memberikan jawaban. Yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Unduru barakallahu fikum. Wahai Aisyah, tetap Allah tenggelamkan siapapun yang ada di tempat itu, pasukan mereka atau yang bukan termasuk dari pasukan mereka. Penduduk lokal, sawah, ah, bukan apa, pasar-pasar, pedagang-pedagang dari luar kota, tenggelam semuanya. Tetapi ya Aisyah, nanti di yaumul qiyamah, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Yang niatannya di situ termasuk dari bagian pasukan yang berencana menghancurkan Ka'bah, maka mereka disatukan, diazab mereka. Yang ada di situ, tetapi tidak ada niatan menjadi pasukan bagian dari mereka, penduduk lokal atau orang yang sedang berdagang di pasar itu ikut mati maka dia akan dibangkitkan tersendiri. Tidak termasuk dari mereka pelaku kemaksiatan itu. Jazakallah khair. Para ulama menyebutkan isi hati, etikat, iman, takwa, niatan itu mempengaruhi akan dibangkitkan kapan kita. Ah, dibangkitkan dalam keadaan apa kita. Artinya kaum muslimin hadis ini memberikan faedah Ketika umat sudah rusak, dan kita ikut-ikutan mereka. Kita pertahankan iman kita. Kalaulah kita ditakdirkan mati di waktu itu karena musibah yang serentak yang menimpa semuanya, maka kelak nanti di memiliki kiamat kita tidak dibarengkan, tidak digabungkan bersama mereka karena iman dan takwa yang ada pada hati kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khasah. Wattaku, takutlah kalian kepada satu fitnah, malapetaka, bencana alam, azab. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah dengan siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus pelaku kemaksiatannya saja, tetapi itu menimpa siapapun yang ada di tempat itu hadir makan. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah berikan kepada kita taufik bisa mengenal tauhid wa sunnah di zaman-zaman yang begitu rusak seperti ini. Kita bersyukur keluarga kita Allah berikan taufik putri-putri kita bisa menutup aurat dengan baik di saat zaman sekarang ini orang sudah tidak bisa menutup auratnya karena kejahilan dan hawa nafsu yang ada pada mereka. Terus begitu. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita iman dan takwa, senang salat berjamaah, beramal saleh. Kita jaga itu sampai kita meninggal dunia. Hadirin sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Belum masuk ada Nisa? Sudah. Ya sudah azan dulu, kita lanjutkan insyaallah barang berapa biasanya? 20 menit. Ya. Tafadhal yang mau azan. Ya, ya maudhu, tafadhalu barakallahu fikum. Wah terlambat. Tapi yang nggak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, "Wa min athari dzunubi wal ma'asi innaha tahdutsu fil ardi anwa'an min al fasad." di antara pengaruh akibat dari dosa dan kemaksiatan adalah terjadi di muka bumi ini berbagai macam kerusakan dan kehancuran. Terjadi kerusakan filmiah air. Bisa airnya menjadi rusak, terkontaminasi racun. Bisa airnya yang kemarau panjang dan hilang air itu bisa terjadi. Bisa terjadi pada hawa udara, wazur' bahkan pertanian, wasimar, perkebunan, wal masakin dan tempat-tempat tinggal perkampungan. Bisa terjadi. Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Aidin nas." Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan. Yakni bumi ini terjadi dua, daratan dan lautan. Bisa kerusakan itu di lautan sehingga menimbulkan apa? Gempa. Berapa banyak gempa yang di negeri kita ini beberapa kali terjadi ini di negeri kita akhir-akhir ini terjadinya di lautan di daerah sana, daerah sini berimbas pada daratan. Ada juga yang di daratan, gunung meletus, tanah longsor, menghancurkan satu kampung yang mati banyak terjadi. Fasad fil ardi wal bah fil bari wal bahri. Lautan maupun di daratan, daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidinnas itu terjadi karena akibat-akibat tangan-tangan manusia Lidhiqahum ba'dalladhi amilu. Itu semuanya dalam rangka agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Semoga dengan ini mereka mau kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, kerusakan-kerusakan itu berbagai macam. Falmuradu bil fasadi wan naksi Jadi maukan dengan kerusakan adalah kekurangan hasil panen. Kemarau panjang tidak menghasilkan apapun bahan makanan. Sawah tidak menghasilkan, buah-buahan pun kurang, manusia kekurangan bahan makanan, terancam kemiskinan dan kelaparan. Itu akibat ulah tangan manusia. Ya. Kemudian disebutkan terjadi pula hal-hal yang lainnya. Itu kata beliau, allati yahduthuha Allahu fil ardi bima'asil ibad. Itu semuanya Allah yang menciptakannya. Tapi ingat, itu karena akibat maksiatnya hamba-hamba. Bukan karena Allah zalim kepada mereka. Kemudian beliau menukilkan ucapan salaf. Kama qala ba'du salaf. Sebagaimana ucapan sebagian para salaf. Kullu ma adathat. Kullu ma hadathtum zamban. Ahdathallahu lakum min sultanihi uqubatan. Setiap dosa yang kalian lakukan. Maka setelahnya Allah akan menciptakan sebuah malapetaka menimpa kalian. Disusuli dengan malapetaka. Apakah itu dosa yang disebutkan beliau? Individu manusia atau dosa yang dilakukan dalam jumlah yang banyak. Hadir mengatakan, kemudian beliau berbicara panjang lebar, Masya Allah. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh beliau. Hadirin yang kami muliakan, di antara bentuk kemadorotan kemaksiatan adalah manusia akan dihukum dengan hukuman-hukuman diantaranya hukuman di dunia, dan diantaranya hukuman fi adab qabr dan diantaranya hukuman atau ikab siksaan kelak di akhirat sehingga yang namanya maksiat madorotnya bukan hanya berhenti di dunia madorotnya itu bertambah di dunia siksaan itu Allah sebutkan adab yang adna adab yang ringan Apakah berhenti? Tidak. Orangnya mati, dikejar. Hukumannya di alam kubur. Yang lebih dahsyat. Apakah setelah mereka selesai di alam kubur, selesai dari siksa? Tidak, bertambah dahsyat ketika di akhirat kelak. Dengan nar. Jadi berpikirlah kemaksiatan itu merugikan dunia dan akhirat. Bahkan kemaksiatan itu kalau sampai dicontoh oleh orang, dosanya akan semakin bertambah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man ila dhalalatin kana alaihi wizrun." Barang siapa yang dia mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosanya dia dan dosa orang yang mengikutinya. Sehingga kemaksiatan yang dilakukan oleh orang A Dulu dia menciptakan sebuah bid'ah. Era tahun dulu. Dan bid'ah itu berkembang kemana-mana. Sampai hari ini masih dilakukan. Maka setiap ada orang yang mengamalkan bid'ah itu, dia yang membuatnya mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dalik itu sangat mengerikan sekali. Orang yang bermaksiat dan dicontoh menjadi figur kemaksiatan. Sehingga di mana-mana banyak orang melakukan kemaksiatan itu gara-gara fulan yang mem memulainya. Maka fulan ini mendapatkan dosa terus menerus. Na'udzubillah min dalik. Sebagaimana anaknya Adam yang membunuh pertama kali dengan cara yang zalim. Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun yang terbunuh karena terdolim atau seorang yang membunuh dengan cara yang dolim kecuali karena ibni Adam al awal kifl min kecuali anaknya Adam yang pertama kali membunuh dia mendapatkan dosa dari yang mengikuti jejaknya membunuh membunuh wah mengerikan sekali pak dahsyat sekali itu Hah? Wal billah Hadirin kaum muslimin, di antara kerugian kemaksiatan adalah menjadikan takut seorang dalam kehidupannya sebagaimana lawannya beribadah kepada Allah membuat tenang hati. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah." Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan tatmainna qulubuhum. Tenang jiwa-jiwa mereka. Dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah berzikir kepada Allah menenangkan jiwa. Lawan dari zikrullah maksiat. Maka setiap orang melakukan kemaksiatan akan timbul gunda gulana kesedihan, ketakutan. Dan itu sesuatu yang pasti. Kemudian akan ditimpa kehinaan, kerendahan. Pelaku kemaksiatan hina, perempuan yang menjajankan dirinya hina, direndahkan oleh manusia Pelaku narkoba dikejar-kejar polisi, ditangkap, ditendang, diborgol. Pencuri yang konangan dipukuli, dilarak. Di jalan-jalan dia adalah pencuri. Hina. Maka hadirin makan. Wa mayyuhinillahu famalahu mimukrim. Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, siapa lagi yang bisa memuliakannya? Karena kemuliaan itu milik Allah. Wa may eh, man arada al-izzata wa li rasulih wa Siapa yang menghendaki mulia, maka ketahuilah kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang yang beriman. Artinya carilah kemuliaan dengan beriman. Lawannya adalah maksiat akan merendahkan pelakunya. Di antara hadisnya Nabi menyebutkan wa ju'ila wasigharu liman khalafa amri dan Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi ajaranku. Hadirin makan. Allah timpakan kehinaan itu kepada orang pelaku kemaksiatan. Kalau itu dilakukan dalam jumlah yang banyak, masyarakat luas, Allah timpakan kehinaan itu pada masyarakat luas. Ketika mereka sudah melakukan kemungkaran-kemungkaran, Nabi menyatakan, "Ida tabayya ida tabayatum bil 'inati wa raditum biz zar'i wa adnab al baqar wa al jihad Sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah senang dengan transaksi ribawiyah. Negeri kita ribawiyah di mana-mana. Bahkan ke HP-HP. Ditawari kita untuk utang. Utang ditawari, Pak. Nek dia ngeliat utangan angel Siki malah di, diutangi. Hanya modalkan apa? Nomor HP tok. Ya. Limit Anda sampai 20 juta. Utang. Ya. Itu adalah ribawi. Apabila kalian sudah melaksanakan transaksi jual beli yang model ribawi ya, utang piutang yang model ribawi ya, sehingga kalian terlena dengan urusan duniawi kalian, peternakan dan pertanian. Sehingga dengan itu semuanya kalian sudah tidak mau lagi memperjuangkan dinullah. Tidak lagi mengajarkan ilmu dan tidak lagi mau belajar ilmu. Dan tidak lagi mau mengamalkan ilmu. Di saat itulah sallallahu dhullan. Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Kerendahan banyak umat Islam tapi tidak ditakuti oleh musuh. Nabi mengatakan kalian hinaidin kathir. Di waktu itu kalian banyak. Tetapi banyaknya kalian kaljusa. Seperti buih di lautan yang tidak ada bobot. Kenapa? Karena umat Islam jatuh pada penentangan terhadap agama. Sampai kapan kehinaan itu ego muslimin? hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian mau kembali kepada agama kalian baru Allah akan angkat kehinaan itu dari kalian maka belajar agama dan mengajarkannya mengamalkan agama dalam kehidupan ini adalah cara kita mulia dan cara kita kembali kepada kaum yang mulia yang disegani yang ditakuti kita muslimin ditakuti bukan karena tinggi dan kekarnya tubuh kita. Kita dibandingkan dengan orang Eropa, kita kecil. Orang Eropa tinggi kekar. Bukan karena faktor itu kita ditakuti. Kita ditakuti oleh musuh karena faktor iman dan takwa kita. Allah subhanahu wa ta'ala membela kita. Dan Allah masukkan ke jiwa mereka rasa takut. Tapi kalau kita hanya bermaksud kepada Allah, mungkar kepada Allah, meninggalkan perintah, bahkan melanggar larangannya, siapa yang akan membela kita? Siapa yang membela kita? Di saat itulah kita akan tertimpa kehinaan dan kerendahan. Maka ya kaum muslimin, maksiat itu berbahaya. Hadirin yang kenakan masih ada beberapa dari dampak-dampak kemaksiatan di antaranya yang tadi kami sampaikan hewan pun melaknat pelaku kemaksiatan. Ini sudah bisa? Ini disebutkan 1940. 1940 belum? Hah? Dua menit lagi. Itu sama ini beda apa Pak? Itu waktu Indonesia bagian timur, ini bagian barat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemaksiatan itu menyebabkan kehinaan. Al-Imam Al-Hasan Ibn Salih mengatakan, al amal bil hasanah kuwatun fil badan. Beramal amalan yang soleh menyebabkan kuatnya badan. Wa nurun fil qalb menyebabkan hati ini mendapatkan cahaya terang benderang. Wa daun fil basar dan menimbulkan pandangan ini cerah. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan. berbeda halnya dengan kemaksiatan. Wal amalu bisayyiati. Adapun beramal keburukan dan kemaksiatan. Wahnun fil badan itu adalah kelemahan pada tubuh. Wahn, kelemahan dalam tubuh. Wa fil qalb itu menimbulkan gelap dalam hati. Wa ama fil basar dan menimbulkan mata ini buta. Artinya bukan matanya picek, tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Tidak bisa lagi memilih mana yang baik dan yang buruk. Mata ini buta. Dia akan memakan apapun yang dia maukan. Syahwat apapun yang dia inginkan. Matanya buta. Keakibat dari dosa dan kemaksiatannya. Tidak lagi peduli. Ini dosa nanti kamu disiksa. Ah, disiksa apa? Nggak tahu itulah. Urusan nanti. Sekarang happy. Fly. Yang penting senang joget, ngibing, ya, maksiat, menegak homer. Hari-hari seperti itu. Di diskotik, berpindah ke tempat-tempat maksiat. Diingatkan dengan dosa, tidak bergeming hatinya. Maka mari kita kaum muslimin beramal saleh agar kita mendapatkan hati yang baik, mendapatkan iman dan takwa dan beberapa hal yang lainnya dan beberapa hal yang lainnya.